Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kajian yang biasa kita baca di Selasa pagi dan kita lanjutkan masih pada hadis Abdullah bin Umar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau sebuah nasihat yang sangat bagus. Jami'ul ulum wal hikam yang mengandung atau mencakup sekian ilmu dan hikmah-hikmah. Yaitu kalimat kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang dalam perjalanan. Subhanallah. Abdullah bin Umar sangat paham radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya karena kedua-duanya sahabat. Sangat mengerti ucapan Rasulullah SAW. Sehingga beliau berkata, Ida asbahta tadirin masa. Wa ida amsayta falatantadir sabah. Kalau engkau di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Kalau engkau di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Khud min li lisaqamik. Wa min hayatika mautik. Ambillah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Dan ambil kesempatan masa hidupmu untuk masa matimu. Dan seterusnya, yang menganjurkan agar seseorang di dunia ini segera, segera, segera beramal, sebelum kesempatan itu hilang. Kesempatan sehat akan hilang dengan sakit. Kesempatan hidup ini akan hilang dengan kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya. Maka barakallahu fikum, itulah keadaan seorang musafir di dalam perjalanan. Terakhir dibahas adalah pembahasan badiru bil a'mali sittan Bersegeralah untuk beramal sebelum datang yang enam. Datangnya atau terjadinya matahari terbit dari barat, munculnya dajjal, munculnya asap, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang menunjukkan barakallahu fikum bahwa nanti ketika ada tanda-tanda hari kiamat kubro tersebut, sudah tidak ada kesempatan lagi. Yang tadinya tidak beriman, tidak bisa untuk segera beriman saat itu. Atau dengan bahasa kalaupun bisa tidak lagi bermanfaat. Tidak lagi bermanfaat. Dan terakhir kita bahas adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil terhadap kalimat itu. Yaitu surat Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika datangnya beberapa tanda-tanda dari Rabbmu, maka tidak bermanfaat lagi iman bagi seseorang yang tadinya tidak beriman. Yang tadinya belum beramal dengan amalan kebaikan apapun maka ketika saat datangnya tanda-tanda Rabbmuk, tanda-tanda Rabbmu, maka tidak lagi bermanfaat. Didukung lagi dengan tafsirnya yang ada dalam riwayat-riwayat. Seperti dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا Kata Nabi Alaihi Wasallam, Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Kalau matahari sudah terbit dari barat, waro'ahan nas dan manusia seluruhnya melihat kejadian itu, amanu ajma'un, semuanya beriman. Saat itu, ketika melihat matahari terbit dari tempat terbenamnya, semuanya beriman. Tetapi kata Nabi, فَذَلِكَ hina لَا يَنْفَعُ نَفْسًا imanuha dan itu adalah waktu di mana iman mereka tidak bermanfaat. لَا يَنْفَعُ نَفْسًا imanuha keimanan seseorang saat itu ketika matahari sudah terbit dari barat tidak bermanfaat. Lam takun amanat min qabl, yani apa yang belum beriman sebelumnya baru beriman saat terbitnya matahari dari barat maka nggak diterima. Tidak bermanfaat. Yang sebelumnya belum beramal apapun tidak bermanfaat. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Muslim sekarang. Yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal thalathun Ida kharajna lam yanfa' nafsan imanuha. Tiga perkara. Yang kalau tiga ini sudah muncul, tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang yang tadinya belum beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, yang tadinya belum beramal kebaikan apapun sebelumnya, maka saat tiga ini muncul, tidak lagi bermanfaat. Maka disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis ini apa tiga perkara itu. Tulu'u syamsi min maghribiha wadajjal, dajjal wa dabbatul arb. Pertama, tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Yang kedua, ad-dajjal, munculnya dajjal. Yang ketiga, dabatul ardi, makhluk seperti binatang yang melata di muka bumi yang diriwayatkan makhluk ini menunjuk setiap orang kamu mukmin, kamu kafir. Yang ditunjuk mukmin maka dialah orang mukmin, yang ditunjuk kafir maka dialah kafir. Dan tidak akan bisa berubah. Karena matahari sudah terbit dari barat dari tempat terbenamnya. Maka ditutup pintu taubat. Wa fihi aydan anhu anin nabi dan juga diriwayatkan dari beliau ini masih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat maka akan diterima taubatnya perhatikan Diterima taubat kapan? Sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat dari tempat terbenamnya, maka saat itu taubat ditutup. Siapa yang bertaubat, siapa yang beriman, siapa yang saya sekarang beriman, tidak diterima. Semuanya ditolak. Layan fa'unafsan iman imanuha. Tidak bermanfaat bagi seseorang keimanannya saat itu. Sedangkan dari Abi Musa dari sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Allah yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'al lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha Hadis ini berbeda, tetapi ternyata di akhirnya juga mengisyaratkan dengan isyarat yang sama. Perhatikan kalimatnya, Inna Allah yabsutu yadahu billail." Allah membentangkan tangannya, ini membuka tangannya untuk menerima taubat dari orang-orang yang berbuat jelek di siang hari. Jadi malam hari Allah membuka tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. nahar dan juga membuka tangannya, membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat jelek di malam hari. Berarti membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat jelek di siang hari dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat jelek di malam hari. Terus seperti itu. Hatta ta'utlu asyamsu min maghribiha. Hingga matahari terbit dari barat. Lihat kalimat terakhirnya. Hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Berarti sama kalau sudah terbit dari tempat terbenamnya, maka tidak lagi diterima taubat. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Nasai dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari hadis Safwan Ibni Ussal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal inna Allah fataha baban qibla al-maghrib arduhu sab'una aman litaubati la yughlaq hatta tatlu'a syamsu minhu. Hadis-hadis tadi semuanya dalam kitab sahih. Sedangkan yang ini dikeluarkan dalam kitab-kitab yang masyhur, dalam kitab-kitab hadis seperti Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala dari Safwan bin Utsal radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah membuka sebuah pintu qibalal maghrib. Allah membuka sebuah pintu yang ada di arah barat. Arduhu sab'una aman. Pintu tersebut lebarnya sejarak perjalanan 70 tahun. Sejarak perjalanan 70 tahun. Pintu apa itu? disebutkan la yughlaq bahwa pintu itu adalah pintu untuk taubat. Pembuka pintu taubat. Arduhu sab'una aman lid taubah. Allah bukakan pintu itu di arah barat yang lebarnya sejarak perjalanan 70 tahun lid taubah untuk menerima taubat. Itu namanya pintu taubat. La yughlaq tidak akan Allah tutup pintu taubat itu. Hatta tatlu syamsu minhu. Tidak ditutup pintu taubat itu sampai terbitnya matahari dari sana. Dari mana? Dari barat. Karena pintu tadi di arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah tersebut, kalau matahari sudah terbit dari arah terbenamnya, maka saat itu pintu tadi ditutup dengan makna tidak lagi diterima taubat. Ada orang yang bertaubat dengan nangis darah sekalipun gak akan diterima. Ada orang yang menyesal dengan penyesal yang sangat gak diterima. Ada orang yang mengatakan kalau gitu saya beriman sekarang tidak diterima. Hina tatlu asyamsu min maghribiha. Ketika terbitnya matahari dari barat. Dan itu makna ayat Allah tadi dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 158. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Hari ketika datangnya tanda-tanda dari Allah, dari Rabbmu. Ini tanda-tanda hari kiamat yang kubro, yang besar. Maka saat itu la yanfa'u nafsan imanuha. Orang yang baru beriman saat itu tidak diterima Orang yang baru beramal saat itu tidak diterima. Orang yang tadinya belum taubat kemudian taubat saat itu tidak diterima, ditutup pintu taubat. Wafil musnadi dan juga dalam musnad. Dari Abdurrahman ibn Auf dan Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma dan juga Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi berkata, La tazalu taubatu makbulatun hatta tatlu asyams minal maghrib. Akan terus taubat itu bisa diterima hingga matahari terbit dari barat. Fa'idha tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fih. Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka saat itu ditutup, dikunci, atau sesungguhnya makna tubi'a, bukan dikunci, tetapi dilak Audilak oh, ya. Kalau orang yang jual sesuatu di dalam botol kemudian terakhir dicelupkan keliling, Apa namanya itu? Dise disempel bukan. Segel. Ah, disegel. Disebutkan dalam hadis ini, tubi'a ala kulli qalbin bima fi. Ketika matahari terbit dari barat, semua sudah disegel yang beriman segel beriman. Yang tidak beriman, segel tidak beriman. Udah nggak bisa berubah lagi karena sudah dilak, sudah disegel. Tidak bisa lagi yang beriman jadi tidak beriman atau yang tidak beriman jadi beriman nggak bisa. Yang berbuat dosa mau bertobat nggak bisa. Sudah di stempel, sudah ditubi'a ala qalbi ala kulli qalbin setiap hati sudah stempel saat itu bima fihi apa maknanya bima fihi dengan apa adanya saat itu maka ketika setelah terbit matahari dari barat, mereka nggak bisa bertaubat. Yang kafir nggak bisa beriman. Pendosa nggak bisa lagi bertaubat. Sudah terkunci, sudah disegel seperti apa adanya ketika matahari terbit dari barat. Wakafan nasul amal. Dan saat itu amalan dicukupkan. Artinya sudah tidak lagi dihitung Diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat beliau berkata, "Idza kharaja awwalul ayati turhatil aqlam." Ini lebih jelas lagi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau sudah datang awal pertama tanda-tanda dari Allah hari kiamat kubro, kalau tanda-tanda hari kiamat kubro sudah datang, turhatil aqlam, pena dilepas. Pena yang bercatat amalan dilepas wahubisatil hubisatil Dan juga malaikat-malaikat pencatatnya yang dijuluki dengan al-hafadhah yang mendampingi setiap orang ditahan, di stop. Wasyahidatil ajsadu alal a'mal. Maka tubuh-tubuh manusia, badan-badan manusia dan anggota badan manusia mempersaksikan amalannya masing-masing. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Jirir At-Tabari dalam tafsir ayat yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Wa kadza qala Katsir Ibn Murrah. Demikian pula dikatakan oleh Katsir Ibn Murrah. Demikian pula dikatakan oleh Yazid Ibn syuraih Demikian pula dikatakan oleh yang lainnya dari para salafus saleh. Tadi adalah tokoh-tokoh para ulama dari salaf. Semuanya menyatakan hal yang sama setelah matahari terbit dari barat, setelah matahari terbit dari tempat terbenamnya, saat itu disegel semua hati, tidak bisa berubah lagi, yang jelek nggak bisa jadi baik, yang berdosa tidak bisa bertaubat, yang kafir nggak bisa masuk Islam, tertutup semua dan terstempel semuanya, tersegel semuanya. Idza tala'ati syamsu min maghribiha tubi'a 'ala al-qulubi bima fiha ketika matahari terbit dari barat, maka disegel semua hati. Dilak semua hati. Dengan apa adanya. Watarfa'ul hafadah wal amal. Dan diangkatlah para malaikat-malaikat pencatat-pencatat. Ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau di stop. Dan juga amalan sudah tidak lagi diperintahkan wa tu'marul malaikatu an la yaktubu amalan dan diperintahkan kepada para malaikat agar jangan mencatat apapun setelah matahari terbit dari barat. Setelah awal tanda hari kiamat kubra, maka ditutup pintu taubat dan malaikat diperintahkan untuk layak tubuh amalan. Jangan lagi mencatat amalan apapun. Waqala Sufyan al-Thawri, berkata Imam Sufyan al-Thawri, Ida tala'ati syamsu min maghribiha. Kata Sufyan al-Thawri, kalau matahari sudah terbit dari barat, Tuwiyatil malaikatu sahaifaha. Malaikat menggulung catatan-catatan mereka. Wawada'at aklamaha. Dan mereka meletakkan pena-pena mereka. Fal wajib alal mu'min al-mubadarah bil a'mal as salihah qabla an la yaqdir 'alayha wa yuhal bainahu wa bainaha maka yang wajib bagi seorang mukmin kata Ibnu Rajab Al-Hambali kata penulis maka yang wajib bagi seorang mukmin bersegera beramal dengan amalan-amalan yang saleh sebelum tidak lagi diterima, sebelum tidak lagi bisa, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Qabla an la yaqdir alaiha wa yuhal bainahu wa bainaha. Sebelum dia tidak mampu lagi beramal. Sebelum terhalang dia untuk beramal. Dan sebelum diterimanya. Atau sebelum terjadinya waktu tidak diterimanya amal. Sehingga jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Jangan sampai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan juga khususnya jamaah Selasa pagi yang kami hormati, sebelum terhalang kita untuk beramal, segeralah beramal. Sebelum datang penghalang bimarodin dengan sakit, au mautin atau kematian, au bi an yudrikuhu ba'du hadil ayat atau keburu datang tanda-tanda tadi, matahari terbit dari barat dan seterusnya, yang layuk bal ma'ha amal, yang tidak bisa lagi diterima amal, Qala Abu Hazim, berkata Abu Hazim, Inna bida'atal akhirah kasidah, wa yushik an tunfiq, fala yusil minha ila qalilin, wala kathir. Dikatakan oleh Abu Hazim, sesungguhnya barang dagangan akhirat ini kasidah. Gampang merugi atau gampang gagal. Yushik antunfak. Sebentar lagi akan dihitung hasil perdagangan akhirat ini. Fala yusal minha ila qalin wala kathir. Maka kalau sudah datang waktu perhitungan, sudah tidak bisa lagi. Ditambah sedikit maupun banyak. Wa mata hila bainal insani wal amal lam yabqa lahu illa al hasrah. Kalau sudah terhalang seseorang dari amalan, kalau sudah datang waktu terhalangnya seseorang untuk beramal, maka lam yabqa al hasrah. Maka tidak akan tersisa kecuali penyesalan. Karena nggak mungkin mundur. nggak mungkin kembali. Wal asaf alaih. Dan itu sangat disayangkan wa yatamanna ar-ruju' ila halah yatamakan fiha minal amal dan niscaya seluruh manusia kalau sudah datang penghalang tadi kalau sudah datang waktu tidak diterimanya amal maka mereka semua berharap ingin kembali ke waktu diterimanya amal niscaya mereka ingin kembali ke waktu di mana amal masih diterima fala tanfa'uhul amniyah tapi angan-angan tadi enggak ada manfaatnya ingin kembali keinginan kembali ke dunia nggak ada manfaatnya. Sudah menyesal, menyesalnya juga nggak ada manfaatnya. Karena sudah tidak lagi dicatat, tidak lagi diterima, tidak lagi ngaruh, tidak lagi berpengaruh apapun. Dan ini yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Perhatikan beberapa ayat. Qala ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Rabb kalian. Menyerahlah, pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang kepada kalian azab dan kalian tidak ditolong, ini tidak akan bisa ditolong. Satu ayat. Ayat berikutnya, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Ikutilah yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian. Sebelum datang kepada kalian azab, bagtatan, yang tiba-tiba. Wa antum la tash'urun. Dan kalian tidak merasa. Perintah pertama di ayat pertama tadi, kembali kepada Rabbmu dan hendaklah kalian Islam sebelum datang azab. Ayat yang keduanya sama. Ikutilah apa yang Allah turunkan yang terbaik agar kalian selamat sebelum datang azab. Selalu dikatakan sebelum datang azab yang tiba-tiba. Wa antum la tash'urun. Baik, yang ketiga, perhatikan ini lebih mengarah kepada apa yang sedang kita bahas. Lebih mengarah kepada apa yang sedang kita bahas. Antakula nafsun ya hasrata ala mafarratu fi jambillah. Jangan sampai seseorang berkata, Duhai celakanya aku, betapa banyak yang aku lalaikan dari perintah-perintah Allah Wa in kuntu lamina sakhirin. Dan sungguh aku ini dulunya termasuk orang yang memperolok-olok. Memperolok-olok agama. Autaqula. Ayat berikutnya. Atau kau katakan. Lau annallaha hadani. Duhai kiranya. Kalau Allah memberikan hidayah kepadaku. Lakuntu minal muttaqin. Niscaya aku akan menjadi orang-orang yang takwa. Au atau kau katakan hina taral azab ketika engkau melihat azab lau annali karatan coba kalau aku bisa ulangi lagi hidup dunia. Inilah syahid dari apa yang sudah kita bahas. Inilah bukti dalil dari apa yang sedang kita bahas bahwa mereka ketika sudah kesempatannya lewat mereka menyesal dan mereka ingin kembali. Mereka ingin mengulangi lagi. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal saleh. Ayat ini berkata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Atau kalian akan berkata. Duhai celaka aku. Kalau saja kesempatan bisa berulang. Lafatnya. Lau annali karatan, Kalau saja aku bisa mengulangi. Fa'akuna minal muhsinin. Niscaya aku akan menjadi orang-orang yang muhsin. Di dalam surat Az-Zumar ayat dari mulai 54 sampai 58. Atau di dalam surat Al-Mu'minun 99. Hatta ida ja ahadakumul maut qala ji'un. Hingga ketika salah seorang kalian didatangi kematian, dia berkata, ji'un. wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal saleh. La'alli a'malu salihan. Mudah-mudahan aku akan bisa beramal saleh. Fima tarak Dari apa yang aku tinggalkan. Baik. Ini juga sama. Harapan ingin kembali ke dunia. Ingin beramal saleh. Karena tahu. Ternyata semuanya benar. Ternyata berita tentang alam barzah benar. Ternyata berita tentang hari kiamat benar. Ternyata berita tentang alam kubur benar. Ternyata berita tentang adab. Siksaan Allah di kubur dan di akhirat nanti itu benar. Maka mereka menyesal. Ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan. Wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal saleh dari apa yang aku tinggalkan. Apakah bisa? kembali ke dunia? Jawabannya sudah ada di kelanjutan ayatnya. Kata Allah, Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak sekali-kali, kata Allah. Tidak sekali-kali, maknanya tidak mungkin untuk kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang dia ucapkan. Sedangkan min waraihim, di belakang mereka ada barzakh ini alam barzah. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari dibangkitkan nanti. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Masih ada kalimat yang sama Allah kisahkan di dalam ayat surat Munafiqun. Ayat ke-10 dan ke-11. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Berinfaklah Bersodakohlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqulu. Nanti akan berkata seseorang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa'assaddaq wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, Duhai kiranya kalau aku ditunda kematiannya, aku akan sodakoh. Aku akan berinfak. Dan aku akan menjadi orang yang saleh. Lihat, ini juga sama penyesalan. Ketika datang kematian, ya Allah tundalah sebentar saja. Aku ingin bersodokoh, aku ingin beramal saleh. Maka jawaban Allah, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah enggak akan tunda kematian seseorang kalau memang sudah datang ajalnya. Nggak bisa ditunda sedikit pun. Sehingga kesempatan hidup sekarang inilah. Sementara kita masih memiliki kesempatan inilah. Beramal. Beramal. Badiru bil amal. Bersegeralah untuk beramal saleh. Bersegeralah bertaubat. Bersegeralah bersodakah. Bersegeralah untuk menegakkan perintah-perintah Allah. Sebelum kesempatan itu hilang. Di dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan mamin mayyitin yamutu illa nadima. Disebutkan dalam riwayat ini dari Abu Hurairah bahwa dari Nabi SAW tidaklah seorang yang mati kecuali pasti menyesal. Ditanya, wa nadama? Ya Rasulullah penyesalan apa? Kau setiap orang yang mati pasti menyesal. Siapapun dia, kayak apapun keadaannya. Bagaimana kok semuanya menyesal? Iya, semuanya. In kana muhsinan nadima an la yakuna zdada. Kalau orang baik, orang muhsin, dia menyesal. Kenapa tidak menambah lagi amalan solehnya? Kenapa kok cuma sekian? Wa in kana musian, kalau orang jelek, menyesal. Mengapa dia tidak bertobat sebelum matinya? Lihat, semuanya menyesal. Yang beramal soleh menyesal, kenapa cuma sekian? Yang beramal jelek menyesal, kenapa dia belum bertobat Kenapa dia belum menguranginya dengan istighfar? Faida kanal amr ala hadha. Kalau perkaranya seperti ini, fata'ayyana alal mu'min ightinama baqiyah min umrih Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kata penulis, maka kalau keadaannya seperti ini, jelaslah bagi setiap mukmin untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya, beramal saleh, menegakkan sunnah demi sunnah sebelum kesempatan itu hilang. Walihada qila. Oleh karena itu dikatakan in Inna baqiyata umril mu'min la qimata lahu. Sesungguhnya sisa umur seorang mukmin itu tidak ada nilainya. qala Sa'id bin Jubair yang nilai maknanya terlalu tinggi dan sangat berharga. Sisa waktu seorang mukmin. Berkata Sa'id bin Jubair, "Kullu ya'ishuhu al mu'min ghanimah." Kata Ibnu Jubair rahimahullah, setiap hari seorang mukmin menjalani setiap satu hari itu adalah ghanimah. Kesempatan pemberian dari Allah dikasih waktu lagi. Besok masih hidup, dikasih waktu lagi. Besok masih hidup, dikasih waktu lagi. Besoknya masih hidup lagi, masih dikasih waktu lagi. Semua setiap hari lewat bagi seorang mukmin itu adalah hadiah. Pemberian dari Allah, kesempatan. Beramallah. Bersedekahlah. Berkata Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu taala, "Ma min yawmin akhrajahu Allah ila dunya illa yaqulu ya ibna Adam igtanamnani igtanamani la'allahu la yawmun laka ba'da ba'di wala laila illa tunadi ibna Adam igtanamani أو اطنمني la'allahu la ليت laka" ba'di. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala setiap hari datang kepada seorang mukmin hari itu berkata ini si hari ini berkata wahai anak Adam ambillah kesempatan dariku ini dari hari bisa jadi ini hari terakhirmu dan engkau nggak akan memiliki hari lagi besok. Walalailah tidak pula malam ketika datang, kecuali akan mengatakan hal yang sama. Wahai anak Adam, iktanimni. Ambillah kesempatan malam ini. Ambillah kesempatan dariku, kata malam. La'allahu la laylata laka ba'di. Bisa jadi nggak akan ada malam lagi bagimu setelah aku ini. Demikian barakallahu fikum dan diakhiri pembahasan Ibnu Rajab dengan syair iktanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa an yakuna mautuka baghtatan. Manfaatkanlah waktu kosongmu untuk keutamaan ruku' ini ibadah. Bisa jadi akan datang kematian dengan tiba-tiba. Kam sahihin mata min ghairi sukmin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba mati tanpa sakit. Dahabat nafsuhu sahihah faltatan tiba-tiba hilang nyawanya yang sehat tadi dengan tiba-tiba. Wakala Mahmud al-Warraq. Demikian pula dibawakan syair dari Mahmud al-Warraq. Mada amsuka al-madi maldi dan mu'addila. Akan pergi. Hari kemarinmu. Ini hari kemarinmu sudah pergi. Hari kemarinmu sudah pergi. Dan hari kemarinmu sebagai saksi yang adil apa yang kau kerjakan kemarin. Wa aqabahu yaumun alaika jadidu. Dan setelah itu datang harimu yang baru. Fa in kunta bil amsi iqtarafta isaatan. Kalau engkau kemarin melakukan satu dosa, bi ihsan. Maka hari ini hendaklah beramal saleh untuk mengimbangi yang kemarin. Dan bertaubatlah. Wa anta hamidu. Niscaya engkau menjadi orang yang terpuji. Hari kemarin sudah lewat. Hari ini sedang kita hadapi. Hari kemarin tinggal menjadi saksi. Kamu udah gak bisa berbuat apapun. Menjadi saksi atasmu yang adil apakah yang kau perbuat kemarin. Kalau sebuah kejelekan, bertobatlah hari ini. Ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya engkau akan menjadi orang yang terpuji. Fayaumaka in atabtahu ada naf'uhu alaika wa madil amsi laisa ya'udu. Harimu sekarang ini, kalau kau kritik harimu hari ini, kalau engkau luruskan hari ini, bermanfaat bagimu. Tetapi, menyesali yang kemarin, la ya'udu tidak akan bisa kembali yang kemarin. Wala turji fi'lal khairi yauman ila ghadin dan jangan tunda perbuatan hari ini, jangan tunda kesempatan hari ini untuk besok, jangan. La'alla gadan ya'ti wa anta faqidu bisa jadi hari esok datang sedangkan engkau sudah enggak ada. Bisa jadi hari esok datang dan engkau sudah enggak ada. Demikianlah syair barakallahu fikum. Kata-katanya enak, isinya menukik dan juga ketukannya teratur. Mada amsukal madi syahidan mu'addila wa aqabahu yawmun alaika jadidu.